Lancang kanal. Bet. Istilah satu istirahat Dia langsung satu persatu. Kamu jangan ya. Yeah. <laughs> Siji ke suwe. Iki ditarik kapal akan aku kakek kakak. Kamu naik karena aku suruh naik. Tarik tok. Tombol. Ah. <laughs> Jago tombol. Milik ana wis. Kemana ini, Mas? Bandung. Hah? Mau motor mulu. Motor apa? Motor mulu. Lah. Ngang. Iya iya lah. Ayo kita hawat, motor mulu. eh pakai nggak pernah nah. mas mas nah. 이게 들어오는 게 익숙해. Aku Mas. Gagal Mas. Persiapan ono wedok lumayan ndoro dhewe. Lu nang rono rek. Ditemu enak emang nemu. Haha. Ini diskon 90% enggak ada, Pak. <laughs> Selawe oleh. Belum, belum cek sesuai naik. Ini masih lagi cari-cari barangnya. Dolce Gabbana. Iki kunci, kunci rek. Eh. Jadi kunci. Harga normal. Harga normal itu Oke. Harganya ya. Eh, Mas, selawe oleh Mas. Lho. Coba dinyang rompo. <laughs> Piro Mas? rompo lho. monggo mbak jos jos jos iki hei mas Fauci hei halo mas hei mas mencolot mas merah pesawat Madonna, Mas. Iya. Pesawat Madonna nih, Pak. Ada Mbak Fitri, ada ya, Mbak Leli. Ada Mas. Ijen bangkune. uh, ayah baru dak gelo. Oh, ya, nu gelo, nu gelo. Nu gelo, nu gelo. Gelo, iya, iya sama. Mangga ka dia, ka dia, ka dia. Eh, ah, ah, Bandung. Iya. Apa mas? Ngopo pramugari bukan mau. Termasuk. Mas. natin. Nakakatakot Pak! Pak! Los! Los! Pas! Bandung resmi semua teman-teman manggil manajer Haning namanya oke okay. kita melewati hotel kenangan baru tentu sebelah turun dari bawah kalau nyanyi nyanyi kon burine tepung <laughs> Poko jok ya, jok reneren mau iya. pan Bocor panggung Mari ngono mule kecetitku tambah kumat. Kerak Halal dan dan dia. Nah, goreng dan Nanti lapor maju dengan saya. Waktu. Payok. Oh ya, sudah ya. Sudah, aku bisa kayak orang pasar sudah. Ya nanti saya terobol pak. Dikondisikan dengan kita ya. Oh, terima kasih. Kapan akan selesai? Lapor. Action masih belum iya. selesai. Ya, kan, siap, iya, ya. Oh, siap komandan. Oh, lapor. Ketua dan ibu mak. Lanjutkan. Lapor. Kami tak ada juga ketikel. <laughs> Oh, ditinggal. Ya, apa komandan? Wah, mohon diterima. Bengong saya mau lama-lama. <laughs> Orang selesai. Pasukan bubar sendiri-sendiri. Alhamdulillah akhirnya Sak mestine sak wacare ae Anggonmu nyambut gawe Uang duit rano cukupe Disukuri dinikmati ae Melaku sak ikhlas nengati Lilo ing batin nrimo ing pandu diundi itu dan nanti akan ditentukan siapa yang akan pada hari ini kemudian yang berikutnya bahwa Dorpres dinyatakan tetap sah untuk anggota yang tidak ada tiap hari kita marahin operator operator dan sebagainya bintang kelas ya kemudian selanjutnya kepada jasre kita nah, ini yang luar biasa juga yang membuat pasir-pasir dari sehat-sehat semua dan yang berikutnya adalah kepada yang terhormat ibu-ibu dari IKKD. Jadi kesemua yang sudah saya sebutkan tadi adalah untuk door prize yang sifatnya tanpa diundi. Kemudian yang selanjutnya adalah Kowe wong dodolan godhong. Tadi mau dikasih pacul gimana temennya itu tadi? Tahu. Nah, Mas, mana meletnya mas? Sama Suruhan mas. bisa Mas, gelundung nah. koyo. Atau ah. Ah. Cuman gitu, Cok. Ya jelas mau beli. Atau-atau sama motor itu. Pakaian yang. Apa tadi tukang soting? Yang kernip-kernip itu apa namanya itu? Uh. Yang bening-bening. Kernip bukan bening, kernip kernip. Ketep ketep ketep ketep ini. Ketip. Lah diketip itu seket penyanyi 500 yang disisai ditung kerupuk dah usah dioleh lah serong udah